Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'da. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersyukurlah jika Anda pada saat ini dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan menuju Allah perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut para muridin orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala yang menempuh jalan keridhaan Allah dan siapapun dari bangsa manusia ini jika tidak menempuh jalan ini maka ia tidak akan sampai kepada Allah dan ia akan menuai kerugian yang tidak ada akhirnya. Dan menuntut ilmu adalah cara yang paling tepat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita fahami dan kita mengerti agar kita sampai kepada Allah seperti yang diisyaratkan oleh Imam Haddad rahimahullahu taala dalam kitab Adab Sulukil Murid beliau menjelaskan bahwa Syarat pertama, orang yang ingin menuju kepada Allah, mencari ridho Allah, syarat syarat yang pertama dan utama adalah adanya greget di dalam hati, greget kemauan dan kerinduan untuk menjadi baik. Inilah yang harus senantiasa kita cari dan kita hadirkan. Adanya kemauan di dalam hati, adanya kerinduan untuk menjadi baik, mendapatkan ridho Allah. Yang tidak pernah rindu kepada ridho Allah, dia tidak akan melakukan perjalanan menuju Allah. Dan alangkah banyaknya orang yang lalai kepada Allah sehingga perjalanannya ada kepada dunia. Akan tetapi jika ada orang menuju kepada akan jika ada orang di dalam hatinya ada kerinduan kepada Allah, dimanapun dia diletakkan oleh Allah yang dituju adalah Allah. Apakah dia punya kekayaan, apakah dia punya jabatan, atau dia punya ilmu, maka karena yang diinginkan adalah dia sampai kepada Allah, maka menggunakan menjadikan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kunci pertama dan paling utama adalah adanya ba'is, kata Imam Haddad rahimahullah Ba'is adalah adanya kemauan yang ada di dalam hati yang menggerakkan seorang hamba untuk berjalan, melangkah, memandang, mendengar sesuatu yang mengarahkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Dan ketahuilah jika ba'is ini tidak ada, tidak ada pembangkit di dalam diri kita, tidak ada motivasi dalam diri kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, alangkah susahnya biarpun dia hidup di tengah-tengah kemuliaan, maka dia akan menjadi paling hinanya manusia di antara manusia, manusia mulia. Maka dari itu harus kita perhatikan bahwa yang paling pertama dan utama adalah memperhatikan hati kita. Sudahkah ada greget, ada kemauan, gerak hati kita untuk menuju kemuliaan? Tanyakan kepada hati kecil Anda sendiri. Dan kami yakin khusnudan kepada Allah bahwa ikutnya Anda di dalam acara ini karena ada di dalam hati Anda kemauan dan itu adalah syarat pertama dan utama yang disebut oleh Imam Haddad sudah ada pada diri Anda. Tinggal bagaimana kita menyambut bait ini. Bagaimana kita memelihara ini. Agar bagi yang belum mempunyai bait, belum ada semangat, belum ada greget untuk kebaikan, ayo kita cari. Dan yang sudah punya, ayo kita sambut. Untuk mencari kerinduan kepada kebaikan adalah banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksakan diri Anda untuk menyebut nama Allah, untuk baca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunakan akal. Yang kedua, gunakan akal untuk bertafakur. Sisihkan waktu dalam sehari, semalam, sesaat, beberapa menit untuk merenungi masa depan kita kelak setelah di dunia ini. Terus kita hadirkan tafakur ini. Tafakur Tafakkur ibadah di sana dikatakan oleh para ulama. Tafakur sesaat lebih bagus daripada ibadah satu tahun yang tanpa tafakur. Karena tafakur menghidupkan ibadah kita, menjadikan khusus, menjadi kita semakin serius dalam kita menjalani ibadah. Maka tafakur ini penting, merenungi akan kemana engkau nanti. Berapa tahun umurmu? Apa yang kau tinggalkan selama ini? Kebaikan? Anak-anak seperti apa? Kau didik atau tidak? Dan ini harus selalu ada, ada di dalam benak kita, pikiran kita. Bertafakur Tafakur tentang masa depan kita adalah alam barzah. Masa depan kita adalah padang masyar. Masa depan kita adalah nanti di akhirat. Dan menghidupkan tafakur ini akan menghidupkan hati. Dan akan menumbuhkan di dalam hati namanya ba'if semangat. Kemudian yang ketiga untuk membangkitkan semangat ini adalah kumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul dengan orang-orang soleh dan menjauhi daripada teman-teman yang tidak baik. Ini adalah yang menjadikan, yang menumbuh suburkan pembangkit yang ada di dalam hati kita. Dengan siapa Anda kumpul? Kalau Anda berkumpul dengan orang soleh, ketahuilah akan ada pembangkit di dalam diri Anda. Hadirlah majelis-majelisnya orang mulia, orang soleh yang sesungguhnya. Yang jika engkau melihatnya, engkau akan ingat Allah simahum fi wujuhi min athari sujud. Jika engkau melihat wajahnya, lihat akan membawa anda kepada sujud. Ini orang-orang mulia. Orang soleh bukan sekedar orang yang masyur, bukan orang yang hanya eh, terkenal, akan tapi orang yang mm, di saat anda melihatnya maka anda akan terbawa untuk mengikutinya. Dan duduk dengan orang soleh akan membawa kita kepada kemuliaan. Karena bersama orang soleh akan turun rahmat. Dan rahmat yang turun kepada orang soleh akan turun kepada orang yang berada di sekitarnya. Maka sering-seringlah anda duduk dengan orang soleh. Dan kemudian setelah anda ada baik itu yang harus anda tindak lanjuti adalah Anda sambut. Anda sambut adanya bait tadi. Jika ada gerak hati atau ada seruan di dalam hati Anda untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda esok hari. Sehingga batu salafun saleh itu, sebagian dari mereka itu ada yang suatu ketika ia ingin melakukan kebaikan waktu ada di kamar mandi. Sementara mereka tahu bahasanya kalau dia di WC, mohon maaf lagi buang air, lagi di WC makro untuk berbicara. Akan tapi suatu ketika anaknya dikagetkan oleh abahnya tiba-tiba abahnya memanggil, "Nak, nak, nak, nak, ke sini." Sang anak kaget, ada apa Abah memanggil di kamar mandi? Tentu ada sesuatu yang membahayakan, mungkin ada ular dan sebagainya. Karena Abah pantang berbicara bukan di kamar mandi, pantang ayah berbicara di toilet. Akan tapi kenapa ayah saat itu berbicara? Tentu ada sesuatu yang penting. Setelah uh, anaknya datang, ada apa Abah? Tiba-tiba sang ayah yang ada di dalam toilet berkata, Nak, aku berkeinginan bersedekah hari ini, tolong ambil di lemari kudut ini dan keluarkan. Khawatir hilang kemauan untuk berbuat baik ini. Maka dari itu, siapapun yang ada kerinduan kemauan untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda sesaat pun, lakukan saat ini. Lakukan saat ini Baik, kalau mungkin Anda ingin bersedekah dengan uang Anda, tidak usah Anda nunggu esok hari, langsung Anda titipkan ke orang lain. Begitu jika jika Anda ingin menghadiri sebuah pengajian, jangan ditunda. Bahkan kalau kalau perlu Anda menjadi nadar, aku bernadar aku harus menghadiri pengajian ini. Sehingga apa? Tidak ada saat untuk menunda untuk menyambut semangat yang ada di dalam hati kita dan itulah awal langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpullah dengan orang soleh banyak ini berpikir kepada Allah, banyak bertafakur, kemudian setelah ada kemauan di dalam diri Anda, tolong dijaga. Dengan cara apa? Anda sambut itu semua. Jika ada keinginan untuk melakukan kebaikan, Anda sambut. Ingin bersedekah, Anda sambut segera mungkin. Anda ingin mengaji, Anda sambut. Maka itulah awal langkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.